Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Allah memuji beberapa orang di sini. Walladzina yunfiquna sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sifat orang-orang yang terpuji. Pertama, walladzina yunfiguna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang mau bersedekah dalam arti untuk taat kepada Allah. Fis sarra'i wadh-dharra dalam keadaan senang, dalam keadaan rezekinya lancar atau dalam keadaan rezekinya pas-pasan. Dalam keadaan kepepet. Sing nyoberken sedekah bukan janji-janji tok kalau rumah anak laku baru anak kasih kalau pekerjaannya maju baru kalau saya ajak kalau kalau tok mati nak bawa amal orang ini kapan kamu itu pandai janji berarti kamu akan pandai berkhianat terhadap janji ingat baik-baik langsung aja ini punya berapa sekarang punya 10 ribu ini mau sedekah berapa seribu keluarkan langsung kamu langsung seketika itu menjadi orang yang dermawan ini masih seribu kalau seratus ribu nah eman ya dikasih seratus eman kamu kalau satu juta baru saya kalau sudah seratus juta satu miliar udah orang itu kalau kikir semakin hari tambah tebel gigirnya. Karena itu jangan kamu turuti Orang yang dipuji oleh Allah Yang mau bersedekah Dalam keadaan Baik berlimpah maupun kecil rizkinya. Semampu kamu sudah Hah? Ojo ngedeni kalau kamu jadi orang baik itu Ini yang pertama Yang kedua Wal kadhiminal ghaibah orang yang menahan nafsunya ngempet kemarahannya dia mampu balas enggak balas tak, maaf no wal afina anin nas dan orang yang memaafkan daripada kesalahannya orang hartanya dicuri sebetulnya dia bisa menuntut untuk motong tangannya jangan sudah jangan tak maafkan wis ini harta halal bagi kamu waduh tambah hebat ini Wallahu yuhibbul muhsinin Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat baik Yang ini sifatnya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?